أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله العليم الخبير وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد إمام المخيشين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا Inna na'udhu bika minar riya. Inna na'udhu bika ya Rabbana minar riya. Wa inna na'udhu bika ya Rabbana minal kibri wal hasadi. Wa jami'i amradil kulub. Tahir kulubana ya Rabbana. A'inna ya Rabbana ala tazkiyatiha wa tathiriha. Uksurna al qiyamati ma'azumrati ahibbaika. Ulamaika. ومع حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang sangat kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, hadirin, hadirat, saudara-saudari, yang pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini untuk berbekal diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan janji Allah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah man qama ramadan dalam riwayat man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ufira ma taqaddama min dambihi yang bangun di tengah malam malam Ramadan maka Allah akan membuka pintu pengampunan kepada hamba tersebut semoga kita tergolong hamba-hamba yang akan diampuni oleh Allah dan kita masih ingat agar sempurna di dalam kita mengabdi kepada Allah tidak cukup kita hanya memperbanyak ibadah dan sujud Ternyata kita perlu yang namanya tafakkur. Khusus sebelum akhir bulan Ramadan ini kita mencoba untuk menyelami ilmu tentang batinul itmi. Ilmu batin, penyakit dalam yang jika tidak kita cermati bisa saja itu menghabiskan amal kebaikan yang kita bangun. Amal anggota tubuh. Mulai dari yang namanya kesombongan, kemudian kedengkian, yang jika seorang hamba tidak cermat, ternyata nanti di akhirat tidak menemukan itu semuanya. Dan semoga kalimat-kalimat ini bermanfaat untuk yang berbicara khususnya. Karena kita semua rentan, sangat mudah dirusak oleh setan, yaitu di saat kita tidak mempunyai ilmu. Dirusak oleh setan yang sudah bersekongkol dengan hawa nafsu kita sendiri. Senang disanjung, senang menang sendiri, ini adalah penyakit yang luar biasa. Dan malam hari ini kita akan membersihkan penyakit hati yang ada hubungannya dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kita semua alhamdulillah. Kita punya banyak amal dan mari kita menghitung amal. Kalau kemarin pada pertemuan yang pertama kita menghitung dosa agar kita bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ganti menghitung amal. Alangkah banyaknya amal yang sudah kita kerjakan. Berapa solat yang sudah kita lakukan. Iktikaf di sini sudah berapa kali. Sedekah kita juga sudah banyak. Kita sudah punya sedekah. Kita perlu menghitung amal ini. Cuman menghitung amalnya bukan untuk kita bersombong-sombong ria. Bukan untuk berbangga-bangga dengan amal. Akan tapi kita hitung amal kita ini semuanya. Kira-kira amal mana yang bakal diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu mana ya- amal yang bakal diterima. Kata Imam Abu Yazid al bistomi kalau seandainya aku tahu dua rokaat yang aku lakukan itu saja diterima, sudah cukup. Akan tapi tidak ada yang tahu kalau amal kita ini bakal diterima oleh Allah atau tidak. Cuma kita selalu berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah. Dan Allah akan terima amal yang bersih. Dan sekarang kita bersihkan amal kita. Agar amal kita benar-benar karena Allah. Maka di situ ada satu senjata yang merupakan senjata pamungkas juga bagi iblis dan setan. Setan itu kadang mengajak orang beribadah dan kita tidak sadar. Hawa nafsu pun kata Imam Ghazali rahimahullah taala, yang hawa nafsu selalu amarah besuk mengajak orang untuk berbuat jelek. Kadang tidak jelek sekaligus melalui jalan kebaikan. Kalau setan pernah berjanji la aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan ganggu hamba-hambamu ini ya Allah ala siratikal mustaqim melalui jalan yang benar maksudnya kadang setan itu memasukkan kita kepada kebejatan memasukkan kita kepada kemaksiatan melalui jalur kebaikan Allah karena memang sudah permusuhan mulai dari Sayyidina Adam alaihissalam inginnya mengeluarkan um apa keturunan Nabi Adam ini dari surga mengeluarkan memasukkan ke neraka jadi setan terus berjuang semula menghalangi seorang hamba untuk beribadah Jangan kau bersedekah. Untuk apa kau bersedekah? Bersedekah itu untuk apa? Coba kau pikirkan. Kerja keras, ngumpulin duit, setelah itu kau berikan kepada seseorang. Kau berikan untuk masjid, kau berikan untuk pondok. Coba kau pikir. Nah, ini setan menghalangi. Kalau seorang hamba memerangi itu semuanya, setan nyerah. Karena seorang hamba ternyata dilarang sholat, dilarang bangun malam, dilarang iktikaf, dilarang melakukan kebaikan, masih saja melawan oh hamba tersebut karena punya ilmu. Aku ingin dapatkan keutamaan sedekah. Aku ingin mendapatkan keutamaan sholat. Setelah itu setan sampai digambarkan dalam riwayat. Setan itu mengecil saat itu. Jadi setan itu mengecil, mengecil. Akan tapi setelah itu mereka berpikir lagi. Setelah itu menghadang melalui cara lain lagi. Kalau disebutkan madakhil syaitan itu, pintunya setan itu masuk kepada hamba itu, ada tujuh pintu, dikembangkan menjadi tujuh puluh pintu, menjadi tujuh ratus pintu. Artinya apa? Begitu banyaknya pintu setan itu masuk ke dalam diri kita. Mula-mula setan menghalangi orang kamu jangan beribadah. Kalau kita berbicara tentang pintu setan masuk ke kita ini, menghalangi jangan beribadah, jangan kamu beribadah. Ternyata kita paksa ibadah, pergi dia setan, tapi melalui pintu lain lagi. Ayo ibadah yang banyak. Kalau sedekah jangan cuma sepuluh ribu, satu juta. Kalau perlu jangan satu juta, lebih dari itu. Kenapa? Setan mulai memasuk pintu lain. Nanti akan masuk ke pintu yang namanya apa? pintu menghapus pahala itu, yaitu pintu yang namanya pintu ria. Oh. Pintu ria ini pintu yang kedua. Dan kita akan bahas pintu yang kedua ini. Dan kalau gagal di sini masuk pintu berikutnya dan pintu berikutnya sampai mati kita tidak boleh bersekongkol dengan setan. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah arya. Sampai Nabi pernah pernah bersabda, "Ittaqur riya'a fa innahu asyirkul asghar" dalam riwayat asyirkul akhfa. Takutlah kalian dengan yang namanya riya. Karena riak itu adalah syirik yang tersembunyi. Ada syirik yang kecil. Maknanya kecil bukan berarti tidak ada, bukan tidak membahayakan. Sampai kan tersembunyi, kecil itu karena tersembunyi. Kadang tidak dicermati oleh seorang hamba, ternyata itulah yang habiskan pahalanya. Sampai dikatakan ada tiga orang, tiga manusia, yang di dunia ini adalah bergelar dengan gelar keistimewaan. Yang pertama adalah orang yang berjalan di jalan Allah. Dan dia waktu itu meninggal berkata, tu fi sabilillah kata ustus hitu. Aku berjalan, aku berjuang waktu di dunia ya Allah di jalanmu sampai aku mati ya Allah. Nabi Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kadzibta kau berdusta." Kadzibta kau berdusta. Tuqatilu fi sabili, qutilta tali ajli ayyuqala lalaka annaka jari. Engkau berperang agar dikatakan kau jadi pahlawan yang hebat dan kau sudah mendapatkan gelar itu di dunia. Sampai Allah memerintahkan kepada malaikat fadribu bihi ala wajhihi amal yang dibanggakan, lemparkan kepada mukanya dan lemparkan ke neraka jahanam. Padahal di dunia berjuang di jalan Allah. Yang kedua adalah qari'un, orang alim. Ta'allamul ilma wa qara'tul Qur'ana. Ta'allamtu ilma li'ualliman nasa wa qara'tul Qur'ana fik. Aku membaca aku belajar untuk ngajar orang dan aku membaca Al-Qur'an karenamu, membaca Al-Qur'anmu ya Allah. Ternyata dikatakan Allah kadzibta kau berdusta. Kau berdusta, engkau mencari, mencari ilmu, hanya ingin dibilang kau sebagai seorang alim, engkau baca Al-Quran, hanya ingin dibilang kau sebagai seorang kori. Allah memerintahkan malaikat, lemparkan amal ini ke mukanya dan lemparkan ke neraka jahanam. Yang ketiga adalah seorang yang berinfak. Anfaktu sabilika. Aku berinfak di jalanmu ya Allah. Berinfak, bersedekah. Akan tapi ternyata didustakan oleh Allah. Kadzibta kau berbohong. Waktu itu kau berinfak hanya engkau pengen dibilang sebagai seorang dermawan. Dan kau sudah mendapatkan sanjungan di dunia, maka pergilah ke neraka jahanam Allah. Ini tiga model. Dan ini ada tiga model. Ada ustadz yang ria, ada seorang dermawan yang ria, perang di jalan Allah, tapi ternyata di dalam hatinya ria. Jadi ria itu menghapus pahala. Dan itu senjata pamungkasnya setan. Setan itu kalau sudah salah satu senjata yang paling hebat bagi setan. Amalnya baik, tertawa setan itu. Ayo sholat yang banyak, iktikaf yang banyak, sedekah yang banyak. Nanti aku masukkan virus yang namanya riak, hapuslah semuanya pahalamu. Dan ketawa setelah itu setan. Maka ayo sekarang kita belajar. Menghindarkan diri kita dari penyakit yang namanya riak. Riak, asyirkul aswar, asyirkul affa. Dan ini riak begitu halusnya maka kalau tidak benar-benar cermat, orang ternyata sudah bisa kemasukan riak tanpa disadari. Halus nanti akan kita sebutkan. Yang penting kita tahu bahasanya bahaya riak. Miliaran yang kita sedekahkan nggak ada guna. Hanya dapat sanjungan dari manusia bahwasanya si fulan telah bersedekah. Si fulan bersedekah. Si fulan jago sholat malam. Si fulan alim. Punya murid banyak, jamaah banyak. Allah, orang pada tobat di tangannya manusia ribuan tobat masuk surga, ternyata kiainya masuk neraka. Ada? Dan ini pernah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kisah ada orang di dalam surga itu bingung. Orang di dalam surga itu bingung. Kenapa? Karena berdua itu ngomong, bukankah yang di neraka itu guru kita yang mengajari kita kepada kebaikan? Yang satunya lagi menjawab, iya. Kenapa dia ada di situ? Ternyata dia adalah orang alim yang mengajar bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin ngumpulkan duit dari muridnya, dari jamaahnya, ingin sanjungan dan seterusnya. Jadi semua dari kita ini kalau tidak cermat, tidak hati-hati, kita bisa masuk kepada bab riya yang menghabiskan amal kebaikan kita. Rugilah dan setan tertawa, engkau adalah kawanku. Dan sungguh yang namanya riya ini kita harus tahu setelah itu. Yang jelas riya itu menghapuskan pahala. Senang disanjung manusia. Jadi nanti ada perbedaan antara riya ujub dan ikhlas. Ria itu apa sih? Ada ujub. Ria itu membesarkan amal di mata manusia. Bukan di mata Allah. Jadi pengen amalnya itu dianggap oleh manusia itu namanya ria. Kalau ujub itu juga juga menghabiskan amal. Ujub itu membesarkan amal di matanya sendiri. Oh, aku bisa melakukan. Siapa dulu nih? Gak ada orang di sini bisa sholat kayak saya. Nggak ada orang yang jadi berbangga. Yang ketiga adalah ikhlas membesarkan amal di mata Allah. Jadi agar amalnya dilihat oleh Allah itu yang kita cari. Ria membesarkan amal di mata manusia. Jadi kalau tidak dilihat oleh manusia susah beramal dia. Kalau pun berbuat di tempat yang sembunyi pengennya diketahui oleh manusia. Dan ini menghabiskan pahala dan orang tertipu di sini lihat. Di dunia kelihatannya dermawan, ahli ibadah, apalagi dia pembaca Al-Quran, mungkin ustad ustad yang dermawan, ustad ahli ibadah, lengkap pada dirinya. Akan tapi ternyata di dalam hatinya ada penyakit yang namanya Arya. Maka saat itu nanti nanti kelak di saat di akhirat dia tidak menemukan apapun yang dilakukan apa yang dikerjakan di dunia. Sia-sia. Nah, ini sudah tahu ya bahwasanya riya itu membahayakan. Lah kalau kita masih berbekal kalau di dalam hati kita masih ada riya, habislah amal. Dan ini harus diperangi, tidak boleh tidak. Kalau pengen selamat amal kita. Makanya jangan sampai kita hanya pandai mengumpulkan sesuatu tapi yang grogoti. Sesuatu yang kita kumpulkan tidak kita perhatikan. Kalau kita punya lumbung padi, lumbungnya bolong, dimakan tikus, habislah nanti. Harus kita jaga ini bagaimana amal yang kita lakukan. Bahkan kalau seandainya itu amal tidak banyak, kalau kita jaga itu awet. Sampai nanti di hadapan Allah kita bisa melihatnya. Tapi kalau orang hanya memperbanyak amal baik, oh amal baik, amal baik, amal baik. Ternyata dengki tidak dihilangkan di hatinya. Kemudian riak juga ada di dalam hatinya. Di dunia mau disebut mungkin waliullah, kutub mungkin. Dia bisa ngapain-ngapain, amalnya banyak sekali. Akan tapi ternyata di hadapan Allah dia miskin, melarat dan tidak punya amal baik. Ini yang namanya riak. Baik. Kemudian kita harus tahu sifatnya riak itu kayak apa sih. Penyakit yang namanya riak itu sangat halus. Maka jangan ada yang merasa kita tuh bebas dari riak. Selagi kita masih manusia bukan nabi, dan bukan malaikat, riak itu akan selalu mengiringi hati kita, hawa nafsu kita. Jadi ngeliputin goda hati kita. Kita manusia, lihat. Kita senang disanjung manusia. Karena apa? Pangkat derajat di depan manusia kita cari. Kita mencari. Dan ini mencari. Dan memang senangnya manusia begitu. Pengen unggul di antara yang lainnya karena kesombongannya. Jadi jangan sampai ada merasa di antara kita saya sudah tidak bisa riak. Awas. Mengaku bahasanya dia tidak punya riak lagi itu suatu kesombongan. Dan tidak bisa diobati orang kayak begitu. Kita masih ingat kemarin. Kalau seandainya kita pergi ke dokter. Kalau seandainya kita pergi ke dokter itu. Kalau kita nggak ngomong sama dokter kalau kita punya penyakit. nggak sadar kita punya penyakit ya susah. Biarpun dikasih obat satu truk nggak akan kita makan. Karena kita tidak merasa sah sakit. Kalau sudah orang merasa hatinya bersih, maka kacau ini. Hatinya kacau, rusak ini kalau orang mengaku dirinya adalah bersih. Alhamdulillah kalau riak sih Allah saya aman. Oh duh, duh, hebat bener ya. Riak aman. Dan ketahui sifatnya riak itu adalah sangat halus sekali. Tiba-tiba masuk ke hati seorang hamba tidak dirasa. Riak masuk ke hati seorang hamba tidak dirasa. Ayo kita merenung sekarang wahai para hamba yang dipilih oleh Allah malam ini. Malam ini kita dipilih oleh Allah untuk berkumpul di sini. Kita banyak beribadah. Akan tapi ayo kita jaga ibadah kita. Dan malam ini pun Allah memilihkan apa yang akan kita bahas adalah bagaimana menjaga ibadah kita. Agar jangan sampai duduk kita bermenimit berjam-jam ini sia-sia. Atau sedekah kita kemarin sia-sia. Ketahuilah yang namanya riak itu sangat halus. Masuk ke dalam hati seorang hamba. Kadang tidak disadari. Tiba-tiba sudah masuk riak. Apa sabda Nabi? Nabi menyebut tentang riak. Yang namanya riak eh, itu akhfa lebih lembut. Akhfa lebih lembut min dabibin namlatis soda ala sokratis somma filailatis zulma. Gambaran Nabi itu suruh mikir betul lembut. Yang namanya riak itu lebih lembut. Lebih lembut dari langkah, kaki, semut hitam di dalam kegelapan malam di atas batu hitam. Semut hitam saja sudah lembut, tiba-tiba ada di hidung. Allah Akbar. Ini bukan semutnya, bukan kakinya, langkah. Langkah kaki semut hitam di kegelapan malam. Di atas batu hitam, bayangkan. Riak tiba-tiba masuk di hati kita tanpa disadari. Allah. Tiba-tiba sudah ada di dalam hati kita. Dan caranya halus. Kita harus tahu. Makanya kadang kita harus membuat contoh. Kalau Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di saat membersihkan hati Mengajari bagaimana kita membersihkan hati dari dalam dari riak itu membuat contoh yang banyak. Kadang seseorang itu sudah menghindar dari yang namanya riak, masuk lagi. Dia menghindar dari yang namanya riak itu halus. Misalnya ya orang sholat. Orang sholat di tengah malam, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu kalau dia sholat di tengah malam? Dan dia ngerti kalau diceritakan kepada seseorang nanti bisa menjadi bab riak. Cuman kadang gatel pengen cerita. Dan sebabnya dia bercerita pun kadang ada. Misalnya apa? Jadi kiri kanannya juga ahli ibadah. Mungkin kita gambarkan kita ketemu baru orang. Orang-orang kelompok baru. Kita masuk kantor baru atau pergaulan yang baru. Ternyata itu pergaulan orang-orang soleh. Si fulan, si A disebut tentang banyak sedekahnya. Si B telah disebut banyak puasanya. Si C disebut tentang ringan tangan dalam nolong. Semuanya punya kebaikan. Lah dia itu punya sholat. Sholat. Cuman gak ada yang tahu. Satu temennya yang baru tuh gak tahu kalau dia itu ahli sholat. Setannya ngomong, kasih tahu aja kalau kamu juga punya kelebihan ahli sholat. Dia ngerti, oh jangan dong. Kalau sampai aku ngasih tahu sholat saya nanti, ya dari ria dong pahala saya habis. Setannya mah diem. Ya sudah, jangan kamu kasih tahu secara langsung deh. Terus gimana biar ngasih tahu dia secara langsung? Ya gampang aja. Angkat tanganmu, nguap yang agak lebar. Ah. ah. Nguap. Setelah nguap, kata setan. Eh. Nah, bagus nguap begitu. Akhirnya dikomentari salah temannya. Eh, Pak, kok kelihatannya capek banget. Semalam ngerjain banyak kerjaan kali, lembur atau apa, nonton bola. Haru masuk setan tuh. Jawabnya gimana diajari sama setan? Bilang aja, semalam aku sholat malamku terlalu awal. Masuk. Iya semalam aku sholat malam terlalu awal jadi kengantuan. Masuk. Cerita sholat malamnya itu. Nggak sadar itu. Dan begitu set Sampai kadang Imam Ghazali menyebutkan. Mengurus-nguruskan tubuh. memasam masamkan muka. Mengerut-ngerutkan tubuh. Mengurus-nguruskan tubuh maksudnya apa? Biar dibilang dia itu ahli puasa. Allah. Jadi guru tubuhnya dikurus-kuruskan biar dia bilang ahli puasa. Ada. Jadi ada halus nanti yang namanya ria. Dan yang namanya ria itu bukan datang sewaktu-waktu. Kadang datangnya waktu yang lama. Loh, na'udzubillah ya. Ngeri karena begitu halus yang namanya ria. Orang sudah bersedekah bertahun-tahun. Misalnya kita seorang bapak sudah sedekah sama seseorang. Padahal sudah ngerti hadis Nabi yang mendapatkan sama yudhilluhu Allah yawma dhilla dhilluh. Ya. Seseorang yang mendapatkan payung Allah di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah di antaranya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Sodakoh sir, sodakoh tersembunyi. Ngerti dia ilmu itu, maka berusahalah dia seorang bapak ini atau seorang ibu ini sedekah dengan tersembunyi. Datang kepada tetangganya, memberikan sedekah tapi berpesan tolong ya jangan dikasih tahu siapa-siapa karena saya pengen diterima oleh Allah. Baiklah, ngasih duit 5 juta setahun dua tahun masya Allah hubungan baik eh, tak tanya gara-gara pager atau gara-gara sampah gitu aja kita ngingetkan ya bapak yang bersedekah tadi inginkan tetangganya ibu kalau naruh sampah jangan di situ lah bu kan kurang pantas bu rupanya ibu yang dikasih tahu atau bapak yang kasih tahu ini lagi lagi sakit gigi atau lagi kemana ngomongnya nyelekit ya memang saya orang melarat nggak punya tempat sampah makanya sampahnya kemana-mana banyak yang pernah nyumbang ini digitukan kaget. Kok tiba-tiba ngomong kasar. Lu ndak maksud saya ndak begitu bu. Ndak begitu bagaimana? Mau sampah aja kok diributkan. Eh rupanya orang ini kok tambah marah. Yang pernah infak tersebut akhirnya ya ikut marah. Ngomong apa sih sampai begitu? Wah ribut perang mulut. Akhirnya ini sudah 10 tahun kisahnya dari waktu sedekah dulu. Gak kuat ngomong, oh jadi kamu berani begitu ya. Apakah kamu tidak ingat 10 tahun yang lalu aku infak kepadamu 55 juta. Jadi yang namanya riak itu adalah munculnya nanti. Munculnya akhir, jauh. Mau mati kadang-kadang masih muncul. Alman menyebut-nyebut kadang-kadang itu. Di situ ada menyakitkan orang dan juga nanti akan menjadikan amal kita tidak terima oleh orang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riak itu intinya halus sekali. Jadi begitu halusnya sampai dalam satu riwayat Imam Ghazali meriwayatkan dalam kitab Bidayatul Hidayah Malaikat itu sendiri tidak ngerti. Yang jelas yang amal bayi, amal khair. Dibawa amal itu, dibawa amal itu, dibawa amal itu. Dibawa saja oleh malaikat. Sampai ternyata di hadapan Allah ditolak. Allah. Malaikat pun nggak tahu kalau itu ada ri, ria. Maka kita pun jangan sok tahu kalau itu ria. Tapi kita selalu waspada. Jangan-jangan amal kita ini benar-benar ada riaknya. Kalau kita melakukan amal ria, ria itu pamrih karena manusia bukan karena Allah. Itu syirik betul namanya. Syirik yang tersembunyi. Wong kita sujud salat Allah. Halus siapa yang tahu? Orang yang kelihatan sujud begini. Rupanya apa? Ada yang dimaksud. Bukan karena manusia ini, bukan. Cuman karena satu orang. Mohon maaf, kadang-kadang saya buat guyonan. Ada seorang pemuda salatnya khusyuk, bukan pamrih, bukan pengen disanjung orang-orang ini. Karena tidak kenal. Rupanya apa? Di situ ada calon mertuanya misalnya. Atau calon adik iparnya. Atau ini relasi kerjanya. Ini saya perlu dipercaya sama dia ini. Sholat Allah. Perlu kepercayaan ini. Dalam bisnis harus percaya. Menghusuk-husukkan lihat. Halus lihat. Siapa yang tahu? Jadi kadang-kadang riaknya bukan orang di kiri kanan. Di belakang sana. Halus sekali yang namanya riak. Ayo kita sekarang belajar. Jangan sampai di hati kita ada riak. Sehingga amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Dan kita akan rugi. Ngadep kepada Allah. nggak ada amal kita. Dan sangking halusnya yang namanya riak, Imam Ghazali mengatakan. Mungkin ada seorang ustadz yang belajar sholat secara khusuk dan sesungguhnya. Dan menghindar dari yang namanya riak. Maka dia sholat di tempat yang sembunyi. Sholat yang sembunyi. Allah. Sholat sembunyi siapa yang tahu? Dia ternyata sholat sembunyi dengan khusuk. Allah. Rupanya terbetik dalam hatinya. Khusuk itu adalah lahirnya juga harus khusuk, batinnya harus khusuk. Sampai Nabi pernah mengatakan, "Laqasha'a qalbu hadza laqasha'a jawarihuhu." Kalau orang khusuk hatinya, pasti anggota tubuhnya juga kok khusuk. Akhirnya dia belajar. Rupanya terlintas di benaknya apa? Saya akan Ustad. Saya harus membiasakan sholat yang baik. Supaya nanti di luar saya jadi contoh. Jadi sholat tersembunyi itu ternyata belajar agar nanti di luar. Biar dibilang sama orang, wah sholatnya hebat. Tersembunyi padahal dia sholatnya di, di dalam kamarnya. Coba. Begitu halusnya yang namanya riak. Hati-hati. Allah. Habislah kalau begitu. Imam Ghazali, terima kasih. Semuanya kena. Gak ada yang selamat. Tapi Alhamdulillah ada orang kayak Imam Ghazali. Ngingetkan sampai detail-detailnya penyakit. Baiklah. Kalau sudah tahu begitu, yang namanya riak itu halus. Masuk ke hati seorang hamba tidak dirasa. Tiba-tiba sudah ada di dalam. Sanjungan menghabiskan kalau kita senang. Kalau orang disanjung, tapi dia bisa bertahan dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya, aman. Sudahlah, kalau begitu bagaimana kita menyikapi hati kita sendiri? Bagaimana dengan riak itu sendiri? Yang penting kita harus berusaha untuk menghilangkan riak. Nah ini usaha itu sendiri. Adalah termasuk bagian daripada jihad. Dan dia mendapatkan pahala. Mungkin ada orang yang berkata, dulu saya pernah berinfak sedekah tapi dengan riak. Bagaimana caranya saya menghilangkan top atau dosa riak saya itu? Saya mau toba. Dulu saya bersedekah dan infak dengan riak. Saya sedekah dan infak dengan riak dulu itu. Bagaimana? Ada tobat. Semua dosa ada tobatnya. Ya sekarang lah ditutup. Saya menyesal ya Allah dulu aku pernah sedekah pengen disanjung oleh manusia. Saya pernah membantu orang pengen disanjung manusia. Kegiatan sosial. Dan namaku yang paling atas disebut. Bahasanya apa, apa, apa, pionirnya ini. Adalah apa, pelopornya ini. Dan saya berbangga waktu itu. Tobat. Sekaranglah waktunya. Dan cara tobatnya gimana? Maka nanti insya Allah akan kita sebutkan tobat dari yang namanya riak. Sekarang kita harus tahu dulu bahasanya riak masuk ke hati sangat halus. Artinya, jangan sampai ada di antara kita yang merasa aman dari yang namanya riak. Termasuk yang sholat sembunyi di dalam kamarnya pun bisa kemasukan riak. Dan riak itu bukan semata-mata pamer Allahu Akbar begitu, tidak. Nanti kadang-kadang omongannya. Alhamdulillah, usaha saya berhasil ini berkat Berkat pengennya sih nyanjung Allah, tapi dibalik sanjungan Allah tuh pengen nyanjung dirinya sendiri. Alhamdulillah semuanya berhasil berkat puasa Senin Kemis saya selama 20 tahun. Oh, ho, ho, ho. 20 tahun. Ya salam. <laughs> berkat kayaknya nyanjung Allah ya. Saya berhasil nih berkat berkat puasa saya selama 20 tahun. Sebetulnya dia ingin menonjolkan 20 tahunnya ini. Padahal kan dia bisa ngomong semua ini karena dari Allah. Allah cukup. Kenapa harus pakai 20 tahun puasa. Allah uh, halus. Nah, ini akan sampai kita cerita. Begitu halusnya ada orang jago umroh atau jago haji, enggak bisa jadi ini, sebenarnya sama. Jago haji. Makanya setiap kemana mana ceritakan Masjid Nabawi sama Masjid Makkah. Wah, bangunan masjid ini dikit-dikit begitu, beda. Kayaknya di dunia itu hanya ada Mekah sama Madinah, toh. Sampai dia tahu tahu tahun ini pembangunan belum beres waktu saya tahun ini. Oh, ceritanya itu dok. Sebetulnya yang diinginkan bukan cerita tentang Makkah Madinah, cerita bahwasanya setiap tahun dia ke sana. Allah, halus benar. Bahkan mungkin orang ngerti kalau cerita kalau dia sering haji dan umrah itu ria. Dia pengen tahun haji berkali-kali haji. Akhirnya membuat perkumpulan jamaah haji. Kami selalu ini mengingatkan, kumpulan jamaah haji bukan sesuatu yang jelek, jika tujuannya untuk saling mengingatkan, jangan sampai Pak Haji kerjaannya nggak karu-karuan, Pak Haji nggak punya program yang mulia. Nah, makanya kami senang kalau ada perkumpulan Pak Haji itu diarahkan untuk apa? Kita sudah haji, yuk infak kita kita tingkatkan. Kita sudah haji, yuk kita ngaji ditingkatkan. Kita sudah haji, yuk terus bukan hanya sekedar kumpulan Pak Haji, Pak Haji saja. Akhirnya pengajiannya khusus pengajian Pak Haji. Kalau ada orang nggak haji pun datang ke situ ditanyakan, ini belum haji kok kumpul sama kita. Nah, ini. Nah, ini ceritanya ada. Ada orang antara Pak Haji-Haji itu berba ya senang tentang hajinya. Aja satu orang itu haji sudah banyak kali. Cuman dia pengen ngasih tahu kalau saya haji empat kali. Cuman kan nggak enak masa haji empat kali saya ceritakan kepada orang-orang. Ini tamu-tamu ini haji-haji ini. Pas undangan di dia. Ini haji. Pernah ini haji. Cuman ini semuanya hajinya sekali. Paling banter ada dua kali. Cuman ini hajinya empat kali. Cuman gimana saya ngasih tahu kalau saya haji empat kali kepada orang-orang ini. Kalau saya ngasih tahu saya hajinya empat kali, ente baru sekali, nggak enak bener tuh, riak bener tuh. Uh, manggil anaknya, nak nak, ambilkan surban abah yang haji tahun 96 nak. Ada 96 ya? Kenapa pakai 96? Karena dia punya haji tahun 2002 sama 2006. Jadi kadang halus ya orang pamer amal itu sangat halus. Maka dari itu hati-hati. Yang nama nadarnya itu sangat halus. Kadang orang tidak sadar, dia sudah masuk bab riak. Lalu bagaimana? Nah, kita harus tahu sampai malaikat pun nggak bisa mencermati ini. Ada malaikat ini dalam riwayat semacam itu. Jadi begitu halusnya, maka kadang kita sendiri tidak tahu. Tidak sadar ternyata sudah ada riak. Nah, karena begitu peliknya semacam itu, yang penting kita selalu mujahadah. Selalu merangi. Kita perangi agar kita tidak riak. Dan itu sudah merupakan upaya yang luar biasa. Dan Allah yang menilai nanti. Setiap kita terlintas riak kita perangi, terlintas riak kita perangi dan itu adalah yang lebih gede daripada jihad di perang Badar nanti. Jihadul akbar itu merangi hawa ya, nafsu. Sebab di dalam diri kita memang senang disanjung manusia, tapi terus kita perangi. Nah, bagaimana kita merangi yang namanya riak itu, gitu kan? Yang jelas tahu dulu maksudnya riak itu halus masuk ke hati kita. Bagaimana merangi riak? Yang merangi riak sekarang itu uruslah riakmu sendiri, jangan urus riaknya orang. Ini kok idah. Sebab orang kita tidak bakal tahu riaknya seseorang. Jadi kalau bicara tentang ikhlas jangan bicara ke sini. Kalau seseorang mengatakan aku ini sudah ikhlas loh ya. Nah itu bentuk riak yang sesungguhnya. Ikhlas itu apa maknanya? Ingin amal itu hanya diketahui oleh Allah. Kalau ada orang ngomong aku ikhlas, kenapa ikhlasmu yang ada di hati itu kau ucapkan di lidahmu? Dan maksudnya pengen ngasih tahu orang kalau dirinya ikhlas, itu bentuk riak. Kalau onem, aku sudah ikhlas. Uluh, hebat bener. Ngapain dikasih tahu sama orang? Katanya ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Dan mama yang nanti boleh kita menunjukkan amal ternyata apa? Untuk bercontoh orang lain. Untuk memerangi yang namanya riak. Jadi kalau seseorang berkata ikhlas itu seharusnya ke sana. Kalau itu insya Allah orang ikhlas. Kita melihat orang sedekah, semoga dia ikhlas. Kita orang beramal, semoga ikhlas. Tapi jangan sekali-kali menunjuk, aku ikhlas. Ikhlas, <laughs> oh hebat bener. Aku sudah ikhlas. Lah ngomong, kenapa kok ikhlasmu kau sebutkan di, di lidahmu? Coba diam-diam saja lihat. Kalau seandainya ada seorang bersedekah. Dia namanya adalah Khadijah. Dia bersedekah dikasih nama Azizah. Atau Bapak Umar namanya. Bersedekah di atas namakan Ahmad. Sedekah. Duit 5 juta. Di amplop. Namanya si Abdullah Umar aslinya. Cuman dalam sedekah dari hamba Allah namanya Abdullah. Kira-kira malaikat nanti salah catat atau tidak? Tidak bakal salah catat ya sudah. Karena kita pengen disebut Allah bukan disebut manusia. Jadi kita harus tahu bahwasanya yang namanya riak itu halus, halus, halus, waspadalah. Dan karena halus jangan ngurusi riaknya orang, kau tidak bakal tahu riaknya seseorang. Akan tapi yang harus kau perhatikan riak dirimu sendiri. Maka seka, jangan sekali-kali menuduh orang riak. Jangan mengatakan orang lain riak, akan tapi kalau pengen menuduh, nuduh diri sendiri. Kadang orang sibuk ngomentarin orang. Maka dari itu lihat. Yang namanya riak adalah halus. Jangan-jangan kita termasuk bagian orang yang punya riak tersebut. Allah. Nah, bagaimana sekarang kita memerangi? Riak agar tidak ada di hati kita. Perjuangan yang tidak ada hentinya. Perjuangan yang tidak ada hentinya. Nah, di antaranya lihat. Karena riak adalah kita arahkan ke sini. Kalau ngomong riak, sini. Ini loh mungkin riak. Biarpun kita sudah khusuk di malam hari, kegelapan malam, mungkin saja bekasnya ketahuan di esok hari. Sampai dikatakan seorang minas solihin. Termasuk ini Imam Junaid al-Baghdadi atau Abu Yazid al-Bustami. Dikisahkan bahkan minas solihin. Dia itu bangun malam melakukan ratusan rokaat istrinya tidak sampai tahu. Istrinya tidak tahu. Tidak ada yang tahu kalau dia melakukan kegiatan semacam itu. Begitu ditutup yang amal-amal itu. Biar dibuka di hadapan Allah saja nanti. Allah luar biasa. Nah sekarang caranya begini. Kita semuanya belajar. Yang berbicara harus belajar ya. Agar hati terjaga dari yang namanya riak. Ini pembelajaran yang tidak ada hentinya. Lakukan amal kebaikan. Sudahlah lakukan amal kebaikan. Jangan sampai nanti gara-gara ilmu riak ini lalu menjadi bermasalah. Kenapa? Wah capek dah kalau begitu. Amal riak tidak ada gunanya. Amal riak tidak ada gunanya. Sementara riaknya itu ganas bener kayak begitu. Ya sudah, mending saya tidak usah sholat, mending tidak usah sedekah. sedekah. Pun sedekah nanti kena riak. Wah ini bahaya lagi ini. <laughs> Malah tidak beramal nanti. Bukan begitu. Kata Qadiyat, tarkul amal li ajdin nasir riak. Jadi kalau kalian itu meninggalkan sebuah pekerjaan kebaikan karena takut riak, yaitu riak. Kalau kita meninggalkan pekerjaan karena pengen disan, takut sanjungan manusia, berarti kau belum sembuh dari penyakit riak. Di dalam hatimu ada hakikat riak. Sebab kalau belum diuji di depan orang, kita belum sembuh dari yang namanya riak. Lah kalau ada orang nggak beramal, gimana bisa disifati riak? Oh nggak punya amal. Dan bagaimana disifati ikhlas karena dia tidak punya ah, amal. Baru nanti lakukan amal kebaikan. Saat ini harus aku beramal. Lalu urusan riak gimana? Nah ini. Kalau orang berusaha untuk membersihkan dari riak, biarpun dia masih di dalam riak, tapi berusaha, Allah akan menilai usahanya itu. Itu saja yang harus kita ketahui. Yang penting kita berusaha untuk merangi yang namanya riak. Yang jelas jangan melihat riaknya orang lain. Mungkin ada seolah ini. Sampai Imam Ghazali menggambarkan satu contoh. Ada orang ingin menyelesaikan urusan riak di dalam hatinya. Coba secara lahir. Ada orang bersedekah ke masjid atau pesantren. Cuman dengan syarat. Dengan syarat. Aku akan bangun, aku akan nyumbang ke masjid ini tapi tolong setiap hari Jumat diumumkan kalau saya haji fulan telah bersedekah ke masjid ini. Kan ada orang begitu ya. Ada orang kalau sedekah pengen dicatat, ditulis. Ada tulisan berjalan telah infak Pak Haji ini atau umumkan setiap habis Jumat atau sebelum Jumat bahwasanya telah berinfak ke masjid ini Bapak Haji ini. Dia itu sedekah minta diumumkan. Coba Kira-kira masuk bab riya atau bukan ya, <laughs> masuk bab riya atau bukan lihat. Mungkin orang dengan gampang mengatakan ya itu masuk bab riya. Nah ini ada yang mengangguk-angguk bab riya. Awas jangan. Sudah dikatakan riak tidak boleh nunjuk ke orang lain. Siapa yang tahu kalau hatinya riak orang tersebut? Tapi kan amalnya dipamerin sama orang. Eh, dulu dong. Apakah setiap pamerin amal itu lalu riak? Belum tentu sebab riak itu urusan hati masing-masing. Jangan ngurus hatinya orang, sudah selesai. Tapi kan dia beramal gitu saja kok dipamerin sama orang. Eh, siapa yang tahu? Dia itu sebetulnya sedekah ke masjid 100 juta, cuman bisik sama pengurus masjid agar diumumkan 10 juta saja. Loh, kenapa begitu? Karena dia ingin memerangi riak. Dia sedekahnya mas 100 juta. Saya nyumbang 100 juta, tapi syaratnya umumkan kalau saya menyumbang 10 juta. Lu 9 jutanya di mana? Disembunyikan, lihat. Memerangi riak ternyata dengan begitu. Ada orang sholat mengangkat Allah Allahu Akbar sholat sunat Orang lain, hm, sholat aja banter-banter, riak. Eh, ntar dulu. Jangan ngurus riaknya orang, urus riakmu sendiri, lihat. Ya tapi yang mutakbir aja kok keras-keras sholat sunat, semuanya lihat Allah Akbar. Berdiri lagi, 10 rokaat. Hm, hebat bener tuh, riak, riak. Kenapa kamu ngurus riaknya orang? Ternyata bisa saja kata Imam Ghazali, orang ini memerangi riak. Lah memerangi riak kok keras-keras sholat. Eh, dia melakukan sholat di masjid 10 rakaat, tapi dia berjanji sampai di kamarnya sendiri akan dihantam dengan 20 rakaat. Ayo. Dia sengaja ini loh, hei, hawa nafsuku seneng kau dilihat sama orang, 10 rakaat, Allahu Akbar, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi sampai di rumah dihantam lagi. Heh. Tadi kau nikmat wahai hawa nafsuku. Kau sholat 10 rakaat dilihat orang, sekarang ayo, kau mau tidak sholat 20 rakaat tidak dilihat orang. Sampai kata Imam Ghazali, kalau nggak bisa melakukan di saat sembunyi, yaitu riak sudah. Tapi kalau sudah bisa melakukan sembunyi, itulah memerangi riak. Begitu caranya. Sedekah, bolehlah aku katakan. Hei, saya sedekah 100 juta nih. Diketahuan sama orang. Wah, kacau ini. 100 juta diketahui orang. Saya akan sedekah sembunyi 200 juta. 100 jutanya jadi selamat. Jadi bukan memerangi riak, bukan malah tidak beramal. Akan tapi tumpangilah dengan amal yang tersembunyi. Maka amal yang terlihat nanti akan ke bawah selamat. Coba, yang sudah bersedekah, tenang, disanjung sama orang misalnya Hari ini saya bersedekah satu juta. Alhamdulillah, sedekah satu juta. Lihat, setan senang. Hawa nafsu senang. Satu juta. Oh, hawa nafsu ku kau senang ya. Hmm. Mana keropak mesinnya di belakang? Hah. Diam-diam, dua juta. Eh, uh. diberangi loh. Begitu loh cara merangi ria itu jangan malah meninggalkan a ah, amal. Mungkin saat ini ada orang sudah bisa melakukan berapa rakaat di sini, berapa lembar Quran yang ada dibaca biasa di sini, dan berapa sedekah yang pernah kita berikan ke orang dan orang tahu lalu tumpangi nanti dengan sedekah tersembunyi inilah cara memerangi riak jangan malah meninggalkan amal baik begitulah Imam Ghazali rahimahullah mendidik kita nah, maka dari itu sudahlah kita jangan ngurus kalau ada orang terlihat riak belum tentu dia riak kita tidak tahu ternyata dia orang yang memerangi riak maka dari itu yuk kita ngurus riak di kiri kita sendiri yang merasa nyaman waktu sholat di masjid karena banyak orang, ayo sholat di tempat yang sendiri. Di saat tidak ada orang. Yang namanya tidak ada orang, ya benar-benar tidak ada orang. Nggak usah setelah itu bercerita, Alhamdulillah, saya sudah bisa merangi ria, sholat di masjid 10 rakaat, Alhamdulillah saya di rumah sudah bisa sholat 30 rakaat. Cerita lagi sama orang, habislah. <laughs> Wah, bukan begitu, tapi benar-benar saya sedekah di depan orang baik. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu orang yang sangat takut masuk bab ria. Sehingga kalau beliau mendapatkan rezeki dibagi empat. Kalau dapat 1 juta, 250, 250, 250. Dibagi 4. Disedekahkan yang satu di siang. Seperempatnya siang hari, seperempatnya malam hari. Seperempatnya terang-terangan, seperempatnya tersembunyi. Sampai dia disanjung oleh Arkan. Alladzina yufikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan. Disanjung nih orang-orang mulia yang bersedekah di siang hari dan malam hari, tersembunyi dan terang-terangan. Jadi kita perlu bersedekah dengan macam-macam sesaat tersembunyi sesaat ini. Bahkan kalau memang orang sudah terlatih dengan memerangi semacam ini baginya sedekah di depan orang nggak apa-apa, memberi contoh. Ayo bangun masjid nih, saya mulai 50 juta. Kok enteng bener? Oh iya, sudah biasa 100 juta tersembunyi. Dan pahalanya di saat kita bisa bersedekah misalnya diterang-terangkan lalu bisa menjadi contoh buat yang lainnya pahalanya berlipat ganda. Sebab dia ngerti yang namanya riak bukan hanya bukan pamer, bukan riak itu di dalam hati. Pengen disanjung oleh manusia. Ini riak di dalam hati. Mungkin seseorang bersedekah. Sampai dikatakan, sedekahnya seseorang kalau ditampakkan di hadapan manusia, bisa saja pahalanya berlipat ganda. Karena apa? Memberi contoh yang lainnya. Sebab kadang kalau tidak dikasih contoh, orang tidak segera bersedekah. Sehingga dia kasih contoh, yuk kita bangun masjid. Saya memulai dengan 5 juta. Siapa yang pengen lagi yang lainnya? Bergegas. Uh, dapat pahala. Kok riak begitu? Eh, riak bukan urusan amal tohir. Riak itu adalah pekerjaan di dalam hati. Ini saja, yuk kita perangi yang namanya riak. Semuanya dari kita belajar dan kemudian maka kami himbau. Setelah begini harus perangi riak. Kalau Anda sudah bisa bersedekah dilihat oleh orang, bahkan setiap sedekah kita kok ketahuan sama orang, tumpangi dengan sedekah tersembunyi. Berarti kita semakin banyak ibadah dong. Iya, memang begitulah para kekasih Allah. Kalau kita melakukan sholat kok ketahuan sama orang, atau bangga disanjung manusia, kembalikan amal itu biar tidak hilang. Lakukan sholat di saat sembunyi. Nah, makanya Rasulullah SAW jika tidak senang, jika ada orang sholat kepada di depan orang jadi imam, sholatnya panjang-panjang. Giliran sholat sendiri super pendek. Nah itu berarti riak. Kalau depan orang panjang pak, panjang. Sampai Nabi mengatakan kalau kamu sholat sendiri mah baru panjang. Kalau sholat bersama jamaah ya ala kadarnya saja. Karena orang ada yang tua, ada yang sakit, pendek-pendek. Tapi kebalikannya, kalau lagi jadi imam panjang, biar ketahuan kalau dia ahli sholat. Kalau sudah sholat sendiri super kilat. Nah, mestinya dibalik. Saat sholat sendiri ada lebih panjang, tapi kalau sholat sholat dengan orang lain diperpendek. Dan itu pendidikan ikhlas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah ini begitu peliknya yang namanya ria. Nah kalau kita tidak belajar kebablasan, maka ayo kita saat-saat sedekah terang-terangan, Gak apa-apa Masih contoh yang lainnya. Tapi sedak, yang paling sering adalah sedekah yang disembunyikan. Dan seterusnya. Jadi kita harus tahu begitu. Riak halus dan riak harus kita perangi. Kalau tidak, amal kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya ahli surga. Ternyata kita adalah ahli neraka. Amalnya enggak ada. Amalnya bohongan. Kelihatannya sholat tapi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang terakhir. Yang terakhir apa? Nah, kalau kita sudah tahu semacam itu. Apa sih yang harus kita lakukan untuk orang lain juga? Dan untuk diri kita, minta. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya Ria. Minta ya Allah jauhkan aku dari yang namanya Ria. Minta kepada Allah yang maha kuasa. Kemudian yang kedua berusaha dengan cara-cara tadi. Perangi yang namanya Ria. Dengan memperbanyak amal, memperbanyak amal. Terus berperang dengan yang namanya Ria. Amal, kalau masih Ria, perangi lagi amal, berangi lagi. Amal, perangi lagi. Kemudian setelah itu apa? Ada satu hal nih, wahai para pengurus masjid, pengurus pondok pesantren. Kalau memang kita tahu begitu bahayanya riak, maka kita harus merasa takut jika saudara-saudara kita beramal dengan riak. Dan bisa saja, maka orang yang tidak pernah rindu saudaranya ikhlas, maka dia belum ikhlas yang sesungguhnya. Maka dari itu, yuk kita rindukan kita rindu agar orang lain ikhlas. Dan kita juga rindu diri kita ikhlas. Dengan permohonan. Sekarang jujur. Kita pernah diingat oleh guru. Siapa yang bantu pondokmu? Banyak orang. Jujur. Pernah tidak ente doakan orang yang membantu pondokmu itu dengan doa semoga Allah memberikan keikhlasan? Ternyata itu pertanyaan ngagetkan itu. Biasanya pengurus masjid sama pengurus pondok itu hanya berbangga karena bangunannya sudah selesai. Alhamdulillah. Proses pembangunan tercepat. Tiga tahun beres semuanya. Doanya bukan doa yang bukan doa terima kasih yang sesungguhnya kepada yang bersedekah. Belum pernah mendoakan itu yang bersedekah semoga diberi keikhlasan. Bahkan kadang ini jelek. Orang minta dana itu ngajari sombong itu jor-joran misalnya. Ini pernah ada biasanya apa pakai kertas ya. Kertas terus dicatat RT 1, rumah nomor 1, 2, 3, 4, kan begitu ya. Ditulis rumah nomor 1 nyumbang 250 ribu. 3, 200, 300. Nanti kalau ada yang nggak mau nyumbang bilang, Pak Haji, Pak Haji kan orang kaya masa nggak nyumbang. Ini tetangga aja yang melarat aja bisa nyumbang 250. Ini kan kurang ajar, ngajari jor-joran ya. Bahkan ada yang ngomong, yang penting banyak ikhlas nggak penting. Na'udzubillah. Ini pendusta pengkhianat. Kita itu ngajak bangun masjid, ngajak bangun pondok itu ngajak orang lain agar masuk surga. Bukan pengen yang bersedekah masuk neraka, naudzubillah. Berarti pengkhianat besar ini. Orang masuk, orang nyumbang tak petanya dibiarkan masuk neraka. Awas hati-hati. Jadi kita bagaimana kita berdoa memohon agar dia itu ikhlas. Memohon kepada Allah. Lah ini loh, wahai para pengurus pesantren. Pernahkah engkau berdoa, ya Allah jadikanlah orang yang membantuku ini orang ikhlas. Coba. Ternyata ini sering lupa, kita sering berbangga saja. Alhamdulillah, saya sudah bisa bangun pondok ini, oh, atau masjid gede. Lupa mendoakan orang yang bersedekah dan berinfak. Maka kami pun juga minta bantuan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saudari-saudari yang telah membangun pesantren atau masjid ini atau pesantren di al atau yang lainnya. Doakan dengan tulus nanti, ya Allah, semua orang yang telah berjuang di tempat-tempat itu berikan ketulusan dan keikhlasan. Kalau memang Anda tahu orangnya sebut, bayangkan nama wajah-wajahnya. Ya Allah berikan orang itu keikhlasan ya Allah. Jangan sampai amal baiknya tidak engkau terima ya Allah. Doakan. Mendoakan orang yang bersedekah ini juga tanda ketulusan kita. Tanda ketulusan kita. Kita sering lupa loh ya. Kita sering lupa dengan orang berbuat baik itu. Hanya kita berbangga tok, wah ini panitia tercepat, panitia terhebat. Maka yuk tugas kita mendoakan. Dan kalau kita sudah sering mendoakan itu juga tanda kalau kita rindu ikhlas. Maka nanti kita akan menjadi orang ikhlas. Jangan hanya berbangga saja. Rindukan orang lain. Setiap yang bersedekah, khususkan dengan doa. Baca surat Al-Fatihah sekali. Ya Allah berikan dia keikhlasan. Karena seperti dalam riwayat Muslim, doa yang dibaringi Fatihah akan dikabul. Ya Allah, ada orang bantu pesantren, Ya Allah. Seratus ribu, Ya Allah. Berikan keikhlasan, jadikan seratus ribu yang bakal terlihat di akhirat. Ada bangun seratus juta, ada yang satu miliar. Jangan dibedakan, semuanya perlu didoakan. Karena orang menyumbang sesuai dengan kekuatan masing-masing. Nah inilah yang harus kita hadirkan. Dan semua nanti kita berdoa semoga yang beramal baik di sini, yang sholat, yang punya sedekah dijadikan oleh Allah ahli ikhlas. Ini saja semoga ini bisa menjadi bahan renungan ya. Awas, ya, jangan menilai orang lain itu riak. Selesai. Kalau nilai ikhlas boleh ke sana, tapi kalau riak ke sini. Jangan sekali-kali mengatakan aku sudah ikhlas. Itu juga kalimat yang membahayakan. Kalau kita bercerita tentang ikhlas boleh, tapi kalau mengatakan aku sudah ikhlas, lulu lulu, enggak boleh ya. Jangan ngomong kayak begitu. Aku sudah ikhlas. Katakan aku sudah bersedekah. Kalau mau sedekah, aku sudah membantu kok untuk ngasih contoh. Tidak usah ditambahi. Aku sudah membantu dengan ikhlas loh ya. Ikhlas itu bukan urusan lidahmu. Urusan itu urusan Allah yang bakal nerima amalmu. Baik ini saja yang bisa kami sampaikan sebagai bahan renungan. Nanti setelah itu kita berdoa. Semoga kita semua diberi keikhlasan. Jangan sampai amal baik kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekaligus kami juga berikan informasi bahwasanya Ya, kayak tadi kita makanya dari itu kami mohon dengan kerelaan sering kali kami minta kepada para jamaah, para semuanya selalu dalam doa kami ya Allah semua pejuang-pejuang di pondok pesantren itu tolong berikan keikhlasan biar diamini. Karena apa? Kami sungguh tidak rela jika ada satu pejuang di pondok itu ternyata amalnya tidak ikhlas. Kan kasihan mereka sudah keluar duit ternyata tidak eh ikhlas dan yang mereka butuhkan ternyata doa. Minta dibalas kalau mereka banyak orang kaya kok. Mau kita kasih duit duitnya lebih banyak daripada duit kita. Mereka tidak butuh balasan duit, akan tapi mereka butuh kita perhatikan dengan permohonan kepada Allah. Ya Allah, jadikan mereka semuanya ahli ikhlas. Ini pondok pesantren. Apalagi sekarang ada program banyak, yang berjuang banyak. Dan kita tidak membiasakan untuk menyebut si fulan telah bersedekah di sini, enggak ada. Bahkan sampai di pondok itu, ada orang bersedekah sama-sama bersedekah. Ini gede-gede sedekahnya. Jejer tuh enggak tahu. Siapa yang belikan ini, Bu ya? Ada, padahal di sampingnya. Siapa yang bayar ini bu ya Ada, padahal di sampingnya. Tidak pernah kita menjual si fulan, kami takut saya rusak dan dia rusak. Telah menyumbang di pondok pesantren Al-Bahjah si fulan dengan sumbangan 2 miliar, enggak ada. Karena saya cinta kepada hamba tersebut agar sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada disebut-sebut, enggak ada dipamer-pamerin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada mereka semuanya. Jadi nanti ya kita minta doakan juga sekarang perjuang pondok pesantren terus berjuang, apalagi sekarang santrinya semakin banyak dan asal tahu saja di pesantren itu alhamdulillah yang membiayai adalah orang-orang ikhlas. Bapak-bapak tidak tahu yang membiayai. Jadi saat santren itu oh, sudah berapa ratus siswa itu mereka tidak pakai biaya, tidak ada biaya, tidak biaya makan, semuanya air bagus semuanya, listriknya paling ramai yang pondok ya kayak listriknya gede-gede semuanya. Jadi harus nyala kalau tidur, nggak ada listrik pelit-pelit begitu ya biar aman anaknya. Makannya tiga kali dan itu yang biayai. Bapak-bapak tidak tahu, itu orang ikhlas semuanya itu. Jadi free ya, itu kita biayai. Dan sekarang perlu pembangunan yang banyak. Dan kami yakin akan datang orang ikhlas yang bakal membuat, menyempurnakan pembangunan. Karena kita salat ini menolak anak kecil mau menghafal Quran. Lebih dari 250 kita tolak karena tidak ada tempat. Sebab kami tidak ingin eh, menjadikan mereka tidak nyaman. Yang sudah ada kita hanya terima beberapa saja Sebelum lagi ini putra ini akan kita tambah lagi sekitar 200-an. Kita akan terima 200 siswa. Yang satu akan ditaruh di buyut dua, 100 yang mungkin di pusat. Itu adalah paling sedikitnya kita terima semacam itu. Dan itu semuanya butuh pemukiman. Maka nanti doakan semoga Allah mengirim hamba-hamba Allah yang tulus dan ikhlas. Yang bisa berjuang di sini. Yang gak ikhlas gak usah deh gitu ya. Nah, akan tapi semua yang berjuang semoga jadi ikhlas. Belum lagi kita punya media-media yang banyak, harus digedekan itu. Kita ada radio yang ada di kota, kemudian di Kuningan, di Majalengka, di beberapa tempat lain, di Batam kita punya beberapa radio, kita akan besarkan agar manfaatnya semakin besar dan kita juga membuat program radio yang ada di Bandung dan Bogor dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Kita terus terus berjuang untuk itu dan semuanya sudah ada pasukannya. Kita tinggal memohon saja ya. Doa-doa nanti ya Allah kirimkan pasukan-pasukan orang ikhlas yang bisa berjuang di sini dan semua yang berjuang mohon diberi keikhlasan ya Allah. Itu saja. Nanti insya Allah dalam doa kita akan bacakan itu semuanya. Ini saja Semoga kita semua menjadi pejuangnya Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas-ikhlas, yang tulus-tulus, ahli ibadah yang ikhlas yang tulus sehingga kebaikan kita, amal kita bisa kita lihat nanti di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdurna wa afina wa la tumridna. وأكرمنا wa تهنا وأفترنا ولا تفتر alaina innaka ala kulli شيء قدير Allahumma ya Allah yang maha kasih Ya Allah yang maha kasih Ya Rahman Ya Rahim Kami mohon ya Allah dengan kasih sayangmu ya Allah Ampuni dosa-dosa kami ya Allah Hentikan kami ya Allah dari segala keharaman dengan kasih sayangmu ya Allah Engkau maha tahu tentang kami ya Allah ada di antara kami yang bersama masih sering bermaksiat ya Allah maka kami mohon ya Allah Hentikan kami dengan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, Ya Allah. Dengan kasih sayangmu, Ya Allah. Jangan kehentikan kami dari musibah dengan musibahmu, Ya Allah. Jangan kehentikan kami dari maksiat dengan musibah yang kau timpakan. <coughs> ya Allah. Jangan, Ya Allah, kami mohon hentikan kami dari segala dosa dan kemaksiatan dengan kasih sayangmu. Dengan pengampunanmu, Ya Allah. Ya Allah, hati kami. Jaga hati kami, Ya Allah. Bersihkan hati kami dari beragam penyakitnya ya Allah. Jauhkan kami dari sombong. Jauhkan kami dari sombong ya Allah. Sadarkan diri kami tentang kami yang hamba ini ya Allah. Yang hamba ini ya Allah. Kekuatan semuanya darimu ya Allah. Jika ada kecerdasan juga darimu. Ilmu darimu ya Allah. Harta darimu ya Allah sadarkan kami akan itu semua Sehingga kami tidak akan sombong dengan karuniamu ya Allah Ya Allah jauhkan kami dari sombong Dan jika ada di antara kami yang masih mempunyai hati sombong Kami mohon ya Allah Malam ini juga hati ini juga bersihkan ya Allah Dari kesombongan ya Allah Dari kesombongan kami takut tidak bisa masuk surgamu dengan kesombongan ini ya Allah dan jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami Ya Allah Jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami Maka kami mohon Ya Allah Jika ada orang yang pernah berbuat salah kepada kami Menggunjing kami Menyakiti kami Ya Allah Kami mohon berikan kepada mereka kesadaran Dan ampuni mereka Ya Allah Sebesar apapun amal yang mereka lakukan Ya Allah Sebesar apapun ibadah yang mereka kerjakan Ya Allah Jika mereka adalah pendengki Ya Allah Akan hangus amal mereka Kami tidak rela wahai Allah mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad maka kami mohon bersihkan dari mereka segala kedengkian ya Allah segala kedengkian dan dendam dan bersihkan dari hati kami segala dengki dan dendam ya Allah maka kami mohon mohon mohon jika ada orang yang berhasil di kiri kanan kami ya Allah jika kami mendengki mereka tambahlah keberhasilan mereka ya Allah dan kami mohon mohon ya Allah jika ada orang ya Allah yang mendengki kepada kami ya Allah maka kami mohon berikan kepada mereka seperti yang kau berikan kepada kami agar mereka tidak dengki ya Allah dan kami mohon ya Allah setelah kau mudahkan kami untuk beribadah kami bersyukur kepadamu ya Allah terima kasih kepadamu ya Allah yang telah membawa kami ke majlis ini untuk melakukan solat bersama-sama saudara-saudara kami yang kau telah ya Allah engkau telah mudahkan kami untuk iktikaf di masjid ini Allah engkau telah mudahkan kami untuk beribadah bahkan kebaikan-kebaikan yang pernah kami lakukan semua adalah kemudahan darimu maka kami mohon ya Allah abadikan istiqomahkan kami dengan ibadah-ibadah itu dan kami mohon terima amal baik kami ya Allah Terima amal baik kami dan kami mohon jauhkan kami dari ria, ya Allah jangan sampai kebaikan yang kami lakukan bukan karenamu ya Allah jika ada bisikan-bisikan di hati kami dari hawa nafsu dan syaitan ya Allah yang mengajari kami berbuat baik bukan karenamu kami mohon hilangkan kekotoran hati kami jauhkan hati kami dari ria, ya Allah salat yang kami lakukan jadikan itu salat yang ikhlas ya Allah sedekah yang pernah kami berikan jadikan itu sedekah yang ikhlas ilmu yang pernah kami sampaikan jadikan Jadikan itu semua ilmu yang ikhlas dari Ya Allah. Jauhkan hati kami dari ria, dari syirik yang tersembunyi di hati Ya Allah. Jadikan di mata kami yang kami besarkan hanya engkau Ya Allah. Jadikan kami hanya rindu kau lihat amal kami Ya Allah. Jangan-jangan sampai kami rindu amal kami dilihat oleh sesama kami Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kami mohon Allah dan kami mohon. Semua orang yang telah berbuat baik kepada kami. Atau berbuat baik ke masjid ini. Berbuat baik ke program dakwah kami. Berbuat baik ke pesantren Ya Allah. Allah Kami mohon ya Allah mereka semua yang kau maha tahu satu persatu dari mereka Apakah yang bersedekah sedikit atau besar ya Allah kami mohon Berikan kepada mereka semua keikhlasan ya Allah Jangan sampai orang yang berjuang bersama kami masuk neraka mu ya Allah Kami tidak rela jadikan semua yang berjuang bersama kami itu ikhlas ya Allah Ikhlas, ikhlas, ikhlas terima amal baik mereka Jangan sampai kebaikan mereka tidak bisa mereka lihat kelak di surga ya Allah Kami mohon berikan kepada mereka ikhlas keikhlasan dan kirim bersama kami orang-orang ikhlas, guru-guru yang ikhlas ya Allah, murid-murid yang ikhlas, saudara yang ikhlas dan kirimkan kepada bersama kami pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas yang bisa melanjutkan perjuangan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah kami takut riak ya Allah dan hanya kepadamu kami mengadu ya Allah engkau yang memiliki hati kami dan engkau juga yang membersihkan engkau yang melindungi maka kami mohon ya Allah lindungi hati kami jika engkau yang menjaga hati kami sungguh tidak ada satu pun yang bisa merusak hati kami wahai zat yang maha melindungi kami dan kami mohon ya Allah semua yang ada di rumah kami keluarga kami jadikan mereka ahli ibadah jadikan mereka orang-orang yang koridoi ya Allah jika ada di antara yang hadir di tempat ini masih mempunyai sanak keluarga anak atau siapapun saudara yang masih belum belum dekat kepadamu ya Allah mungkin ada yang pernah meninggalkan salat ada yang belum ah, membayar zakat ada yang pernah meninggalkan puasa Ramadan atau mungkin ada yang pernah melakukan dosa-dosa ampuni mereka ya Allah berikan kesadaran kepada mereka dan kumpulkan mereka bersama kumpulan orang-orang yang korido ya Allah dan jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan orang yang korido ya Allah sungguh engkau maha kasih ya Allah jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan karenamu ya Allah jadikan perkumpulan ini mukaddimah perkumpulan kala di surga bersama bersama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah wujudkan Ya Allah keindahan dalam rumah kami Ya Allah kami dengan keluarga kami kami dengan istri kami dengan suami Ya Allah para istri dengan suami dan anak-anak kami semua Ya Allah jadikan dan saudara kami Ya Allah jadikan kami semua adalah hamba-hamba yang saling mencintai karenamu Ya Allah jauh dari percekcokan dan jauh dari persengketaan dan kami mohon Ya Allah kami mohon ya Allah Jadikan kami semua hamba-hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah Di dunia hidup indah dan di akhirat indah ya Allah Dalam kemuliaan ya Allah Di bawah naungan payungmu ya Allah Ya Allah kami mohon Kami mohon segala dosa yang kami lakukan Dan sungguh engkau maha tahu Ada satu dosa ya Allah Yang kami sadari ya Allah kami lakukan di jalan Atau kami lakukan di rumah Atau dimanapun yang engkau maha tahu ya Allah dan kami sadar kadang ya Allah itu dosa tapi kadang kami masih melanggarnya. Maka kami mohon ya Allah ampuni kami ya Allah hentikan dari dosa itu ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang ada di tempat ini yang masih mempunyai pekerjaan haram ya Allah. Yang masih mempunyai pekerjaan haram sungguh ya Allah mereka telah kau pilih untuk kumpul di sini ya Allah. Kami mohon pilihlah mereka untuk menjadi hamba yang punya rizki yang halal. Maka siapapun yang ada di sini ya Allah yang masih mempunyai pekerjaan yang haram. Kami mohon gantilah dengan yang halal yang bersih benar-benar berkah ya Allah. Yang halal bersih penuh berkah ya Allah. Allah siapapun yang ada di sini ya Allah dan yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah baik mereka ya Allah yang berjualan atau tukang-tukang becak jadikan mereka orang-orang jualan dan tukang becak ahli surgamu ya Allah dan bukalah pintu rezeki untuk mereka ya Allah pintu kebaikan untuk mereka dan mungkin ada yang berjalan-jalan di pinggir-pinggir jalan ini ya Allah mungkin semula mereka ingin bermaksiat melakukan keharaman maka ya Allah berkat majlis yang mulia ini jadikan mereka pilihlah mereka menjadi orang-orang kekasihmu ya Allah Allah. Berikan kepada mereka, Ya Allah, kerinduan untuk berbuat baik, Ya Allah. Dan jika ada di antara mereka hambamu yang pernah meninggalkan solat, maka kami mohon ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Sebab satu solat yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk nerakamu, Ya Allah. Jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan puasa Ramadan, kami mohon, Ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka. Dan jadikan mereka ahli puasa di bulan Ramadan, Ya Allah. Ampuni mereka, Ya Allah. Dan jauhkan kami semua dan anak keturunan kami dari zina yang busuk hidup hina dan kau hinakan ya Allah yang mendengar suara ini dimanapun mereka berada ya Allah jauhkan mereka dan masa umat kami jauh umat kekasihmu Nabi Muhammad jauhkan kami semua dari zina ya Allah dan kami mohon jika ada di antara kami ya Allah yang ada di sini atau di luar masjid sana ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina zina yang hina itu ya Allah jika ada yang pernah terpleset kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah dan tutup mereka sehingga di dunia tetap mulia di masyarakatnya dan kemuliakan kelak di surgamu dan ampuni mereka ya Allah jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan kembalikan mereka ya Allah dalam rumah tangga yang penuh kasih saling mencintai yang takut kepadamu ya Allah sehingga di rumahnya yang ada adalah keindahan dalam ibadah bukan kemaksiatan ya Allah yang minum-minuman keras ya Allah yang ada di kiri kanan ini ya Allah di tempat ini atau yang Allah jika ada di antara kami yang hadir atau siapapun yang mendengar suara ini jika ada yang pernah tercubus dalam mabuk-mabukan atau judi kami mohon berikan kesadaran dan ampun ampuni mereka ya Allah dan sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum ya Allah kami tidak rela jika mereka kau hukum ya Allah kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka semua ya Allah dan kami mohon jauhkan kami dari permusuhan dengan saudara kami dan jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami dan kami mohon ya Allah di majlis mulia ini angkat derajat kami jadikan Ramadan ini Ramadan keberuntungan untuk kami pembebasan dari api neraka meraih keridoanmu ya Allah mendapatkan pengampunan darimu ya Allah ya Allah engkau sungguh maha tahu dan hajat kami masih banyak ya Allah yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Akan tapi engkau maha tahu tentang apa yang ada di hati kami Allah. Semua yang datang ke tempat ini hajat mereka kabulkan ya Allah. Hajat mereka kabulkan ya Allah. Hajat dunia dan hajat akhirat ya Allah. Dan jauhkan kami dari prasangka buruk kepada sesama kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Yang sempit rizki lapangkan. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafian ya Allah. Panjangkan umur umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah ya Allah kami ingin kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami sujud di dalam solat kami kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami beribadah ya Allah kami ingin cabut kau cabut nyawa kami dalam keadaan kau ridho pada kami kami ingin mati khusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman iman dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami ya Allah hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah